ngono dan maju galak-galak jadi polisi tapi saya sarankan kepada mbak-mbak kalau menikah menikahlah dengan polisi kamu minta apapun jawabannya cuma satu siap dan 86 laksanakan ah. Ah. mohon izin Pak Nabi dulu agamanya apa Pak? Nasrani, Katolik apa Kristen? Kristen yang taat dan ke gereja Hai Pak Napi Tibulu, hari Sabtu ke gereja, malah jawab, sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu limbu, Sabtu Minggu libur. Matane, matane. Lah kapan neng nih? Bagaimana kemudian Pancasila itu menjamin hak-hak kita? Pak Napi bulu mohon maaf yang beragama Nasrani duduk di panggung pengajian tanpa sedikit pun mendapat intimidasi. Betul? Di sini nyaman gak Dan? Aku nyilih miki. Kapolsek cangkemnya ada ngomong ngeraku Kini ayo. <laughs> Namanya komplit siapa, Dan? Wheeler. Oh. Iya, Wheeler Nabi Tupulu Broiler? Wheeler. Oh, Wheeler. Krunguku broiler. Kok kaya pite Wheeler itu artinya apa, Dan? Wheeler itu orang yang paling mau. Orang yang paling mau. mau. Oh, bahasa ini geleman. Ah. Itu bahasa apa dan Miller? Will plus R. Oh, will plus R. Oh, lah bahasa Inggris will. Yes. Kalau saya bahasa Inggris pinter dan. Oh iya. tes sekarang. Ya. Tak tes dan ya. Run bahasa Inggrisnya apa lan? Dan lari. Running berlari. Sing lagu, singing eh sing nyanyi, singing menyanyi. Song lagu, songong belagu. <laughs> Afi. Kalau Napi Tupul itu marga dan marga di Medan itu ada berapa? Gak bisa dihitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau Napi Tupul itu ada kemanjangannya enggak? Enggak. Ya Napi Tupul gitu aja ya. Asli. Itu banyak dan ya. Banyak. Komandan kan tahu Pekalongan ini apa namanya daerah yang sangat islami. Betul. Ketika komandan tugas di Pekalongan apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan itu nikmat. Nikmat nggak ada intimidasi tidak ada sama sekali nggak ada yang musuhi tidak ada malah banyak kawan malah banyak kawan coba saya itu punya teman Kristen dari Kediri namanya Roni Katolik tapi dimanapun saya pengajian sampai saya di Jakarta dia ikut sampai saya bilang apa ini orang Kristen cabang NU atau dibalik NU cabang Kristen karena apa ya sudah persoalan ubudiah tidak bisa ditawar-tawar kita ke masjid, beliau ke gereja. Tapi persoalan muamalah keseharian kita boleh bekerja sama dengan siapapun termasuk dengan penjual es teh. Rasopan. Wirawiri pamer bokong. Iyalah bokongnya kandel tipis. صلوا على النبي محمد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin amma ba'du Hadratal muhtaramin Para masayikh, para kiai, para habaib Wabil khusus Mamah Salmah ingkang sampun kersa rawuh ingkang estu kaula takzimi para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya adalah TNI Polri yang saya hormati segenap panitia pengajian yang saya banggakan sahabat Ansor Banser yang saya cintai hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah Bila teman membuatmu kecewa, bila pasangan membuatmu terluka, dan bila corona membuatmu menderita, yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta. Cinta itu seperti angin. Kamu tidak bisa melihatnya tapi kamu bisa merasakannya. Pantura memang panas, tapi wajah kalian membuat semuanya menjadi adem. Codot, codot. Alhamdulillahirrabbilalamin Malam hari ini kita semuanya bisa berjumpa di dalam acara apa gue? Duur Dewi itu apa tulisannya? Pa Pasir Sari bersolawat dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-75 membangun nasionalisme generasi muda yang beretika dan bermoral Islam. Saya yakin adik-adik yang duduk di depan ini semuanya milenial. Tapi bapak-bapak yang di panggung ini seperti Pak Kaposek sudah kolonial. Maksudnya wis tuwon dan wis tuwo. Maka kita bersyukur Indonesia memasuki umur yang ke-75 tahun. iki ono degan ono sanitizer degane nggih raup sanitizer dimplok cangkemmu kamu pakai masker takut corona apa karena merongos merongos oh kamu merongos ya coba dilihat sih oh iya Rosa salaman merongos salaman Pak siapa namanya tadi itu Pak Sofi itu merongos wajah palsu ya aslinya lebih merongos <laughs> kita bersyukur Indonesia masuk ke umur 75 tahun saya berharap pengajian kita malam hari ini kita semua yang hadir lebih mencintai negara kesatuan Republik Indonesia Bapak Ibu rahimakumullah saya bersyukur Pengajian off air selain acara on air, pertama kali yang saya hadiri adalah di Kota Pekalongan. Maka saya tadi soan Abah Lutfi, kemudian Mamah Salmah alhamdulillah berkenan hadir dan saya malam hari ini sangat berbahagia kenapa? Karena tongkat yang saya bawa ini adalah hadiah dari Abah Lutfi. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan sampai kemudian persatuan bangsa ini terkoyakkan hanya gara-gara corona. Walaupun saya melihat di depan saya banyak corona. Komunitas rondo mempesona. Saya jadi ingat santri saya kemarin nangis ketemu saya bu gara-gara apa menikah dengan janda dan dia dibully hmm, memalukan nikah kok dengan janda? Saya jawab, eh jangan susah. Kalau kamu menikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Paling tidak janda itu jujur, jelas bukan gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Ah! Makanya saya bilang Pak kaposek, cewek sekarang itu jenisnya ada tiga yang pertama, nggak punya anak, nggak punya suami, namanya apa? Nona. Yang kedua punya anak, punya suami, namanya nyonya. Yang paling repot yang nomor tiga, punya anak, nggak punya suami, namanya nyah nyoh. Hati-hati. Maka saya sering bilang tau dulu, tahu yo tahu, bakwan yo bakwan, ayu yo ayu, tapi ojo murahan. ya kan ngakune muslimah senengane melumah karo ah ah ah ah pertanyaan saya kamu itu muslimah apa kimcil syariah Maka Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini saya akan mengajak semuanya bagaimana kemudian kita lebih mencintai Indonesia di tengah-tengah isu COVID-19, di tengah-tengah isu corona, di mana kemudian kemarin bumi di lockdown. Saya yakin gara-gara lockdown banyak ODP, orang duwe pendapatan. Yang lebih parah lagi ODP yang kedua, orang duwe pacar. Apalagi nggak punya pasangan gara-gara apa belum bisa move on. Saya ditanya, Gus, kenapa sih move on itu susah? Saya jawab, iya. Move on itu susah, kenapa? Karena dari SD sampai sekarang yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya. Ngono dan. Semoga Pak Kapolsek panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati Kapolseknya urip dewi. Amin. Nah, nah. Kemudian sekarang di mana-mana ada isu lockdown. Lockdown itu apa? Otaknya ngelok, pendapatannya down. Bahkan kalau di Jakarta itu ada istilah PSBB. Nah, ini biasanya anak-anak remaja PSBB, perasaan sing biyen-biyen. Nah. Di saat seperti itulah kemudian apa? Kita harus mengembalikan semua urusan kita hanya kepada Allah alladzina idza asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketuklah pintu langit dengan doa karena yang terlockdown hanya buminya pintu langitnya masih terbuka bagi semua hambanya di mana-mana saya katakan ombaknya tidak besar tetapi perahu kita yang terlalu kecil Ujiannya tidak berat, tapi iman kita yang terlalu lemah. Apalagi iman orang Indonesia sekarang, semuanya kemudian dibilang kafir. Lambang 17 Agustus merah putih katanya kayak salib. Berbahaya bagi keimanan. Saya mengatakan, tetangga saya orang Nasrani, di dekat saya ada gereja, tetapi adanya gereja dan salib tidak menggoyahkan iman saya. Kenapa? Walaupun mereka berbeda agama dengan saya, tapi orang-orang Nasrani sebangsa dan senegara dengan kita. Maka disitulah kemudian kita harus mengingat filosofi manusia. Manusia itu diciptakan dari apa? Tanah. Tanah itu bahasa Arabnya apa? Ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? supaya manusia belajar dari sifat tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun sama dengan ridho. Supaya apa? Tanah itu sifatnya mengalah. Diinjak tanah tidak teriak. Dikencingi tanah tidak emosi. Tapi kalian tahu? Tanah itu didiamkan semakin lama harganya semakin mahal. Manusia harus belajar dari tanah supaya banyak ngalahnya, konaah, neriman, tidak suka marah-marah dan lain sebagainya. Orang-orang yang suka ngalah didiamkan saja. Semakin lama harganya semakin mahal. Ada yang tanya sama saya, kalau memang manusia terbuat dari tanah, kenapa ada orang yang suka marah-marah? Apakah orang yang suka marah-marah tidak terbuat dari tanah? Saya jawab, orang yang suka marah-marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Ada orang kok suka nakut-nakuti jelas tanah kuburan. Ada orang kok sombong, tanah tinggi. Ada orang kok suka galau, jelas tanah longsor. Ada orang kok suka ngaji kayak Gus Miftah, jelas tanah suci. Iya kan? Kok ada orang ibu-ibu sukanya belanja, jelas tanah abang. Makanya ibu-ibu santai saja kalau kemudian kadang-kadang merasa tertindas oleh suami, santai saja, hargamu akan semakin mahal. Ingat ibu-ibu, Pasangan yang hebat itu bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Iya. Ngono dan aja galak-galak jadi polisi. Tapi saya sarankan kepada mbak-mbak kalau menikah menikahlah dengan polisi. Kamu minta apapun jawabannya cuma satu, siap dan 86 laksanakan. Ah. ah. Tapi kalau teman-teman hadroh, teman-teman cowok menikahlah dengan guru. Enak. Begitu kamu masuk kamar ditanya sama istrimu, "Papa, masih ingat pelajaran kemarin?" Iya. Lupa mamah, ulangi lagi. Codot, codot. Ya Bu ya, santai saja. Makanya saya ini orang yang termasuk sangat romantis dengan istri saya. Istri saya sakit, justru kemudian menambah rasa cinta saya kepada istri saya. Dan saya kurang cinta kepada panitia. Kenapa? Karena di sini nggak ada kipas anginnya. Goblok, goblok gitu loh. Kan aku sumuk, malah mau dewe. lah agak sini ingat panitia ya ingat kuat saya malam hari ini jangan mengulangi kesalahan yang sama kenapa? karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang perlu kita coba yulak cedak-cedak masuk angin goblok goblok Kipas anginnya teko pas mau ono butuhe. Emangnya aku toilet. Ini namanya apa, Pak? Suratman. Kenapa ini dinamakan keris? Karena keris itu melungker raiso nggih ngiris. Ah. maka kalau orang Jawa itu mohon maaf jangan mengatakan bahwa keris pasti musrik. enggak. Ini bagian dari seni budaya. Cuman memang kadang-kadang orang berlebih-lebihan. Orang Jawa itu kalau tidak bawa keris kadang-kadang tidak tidak nyaman. Jangan dikatakan musrik. Bapak-bapak itu kalau berangkat dari rumah, pergi dari rumah nggak bawa HP, nggak nyaman. Soalnya apa? Di HP ini dibuka bojone. Nah, beneran dan <laughs> lele, rupamu dan dan ho. Berarti kalau bawa keris dikatakan musrik. orang yang keluar dari rumah nggak bawa HP juga nggak nyaman, berarti juga Musrik. Bapak-bapak, ibu-ibu tuh keluar dari rumah nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Maka jangan dikatakan kalau orang Jawa nggak bawa keris dikatakan musrik. Kita itu keluar dari rumah nggak bawa ATM juga tidak nyaman. Makanya istri saya kemarin sakit pak. Saya suruh beliau berobat di Malaysia. Saya bilang sama dia, kamu niatnya jalan-jalan saja, tak kasih ATM. Udah jalan-jalan, tapi nggak tak kasih pinnya. Maka apa? disinilah kemudian dibutuhkan rasa kona'ah menerima apapun takdir dari Allah pasrahkan semua kepada Allah maka ibadahnya harus diloskan jangan maksiatnya yang justru dilosdolkan makanya lagu cover saya terakhir judulnya apa losdol karena Denny Caknan itu santri saya yang nyanyi kartonyo nomedo janji itu Maka yang perlu diloske niku ngibadahe ora maksiate. Los dondang lanjut lehmu maksiat tutuk no senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakono kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu modar kowe ndan modar ndan ana sing iso nabui ra iki tabui tembak Iku rasa dolanan HP wae, HP-mu cross sing gaya. Los Dol diselawatke. Pak Nabi itu bulu orang mana Pak? Sulawesi Pak Medan Pak? Oh Medan, Nabi itu bulu. Saya juga dari Medan Pak. Hmm, saya matupang Siang malam tunggu panggilan. <laughs> Kalau sampingnya bapak ini jelas, si lupa hutang. <laughs> Kalau ini jelas si Raja Guguk. <laughs> Malah kayak asu. <laughs> Ora ya bro ya. Diselawat. Apa? Kacamata copot. Kenapa? Kamu naksir mataku ya? Sorry ya. Gak level. Solawat. <laughs> Nanti solawatnya ya Robi. Ayo. Losdol. Ora esok gebuk dasmu. Ning kene iki tampil ora nampang. Dasar STMJ. Apa kuwi? Selera tinggi mukanya jelek. Ah! Mesak Mas, kamu mundur dikit. Jeleknya kelewatan. ya Allah. Ya Los condang lanjut lehmu sholawat Ya Rabbi sholli ala Muhammad Ya Rabbi ya Rabbi sholli Ya Rabbi ya Rabbi Rabbi sholli alaihi wasallim. Hadroe meneng dhisik sing muni darbukane tok. Lah reso kedibalik. Kowe ngaji aku darbuka. Piye? Modar cocot. Sesuk insyaallah sing ngancani aku hadroh malam hari ini besok masuk surga bersamaku. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Darbukane tok. los dondang lanjut lehmu masiat tutup no rasa mikir akhirat nanging eli yen Israel nakonong kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu sing solawate banter tak dongake utangnya lunas sing orang bengok mulih meteng amin termasuk Pak nabi tubulu medar meteng ya Pak ayo ayo dan selawan dan moga-moga jadi kaposek besok jadi kabak op amin amin bro amin kayak nih itu anunya dan apa namanya maskermu kuali Delokan ki lho, tulisane ning ngisor. Lah, lah tenan. Ya Allah, ya Allah. <laughs> Sampai nih itu loh. masker kayak kualik tondaan dan. Tapi ngomong-ngomong sempaknya nggak kebalik tondaan. Sarang-sarang, Ya Rabbi Salim Ya Rabbi ya Rabbi salli alai wa salim Ya Rabbi ya Rabbi salli ala Muhammad Ya Rabbi ya Rabbi salli alaihi Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Salu ala Nabi Muhammad. Pak Kapolsek langsung bengok. Hu a hu e. Kapolseknya batin, asu asu. Santai aja bro paling mikir kapok saya mulai tak tilang saya itu seneng lan polisi gelem ngaji ini wis berarti ya didikane Abah Lutfi betul Anasu nah, na ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi lono polisi gaweane ngaji, ya mati ini pas pengajian. Tapi lah polisi di pinggir dalan tok ya mati ini tabrak truk dulu Aman dan ya. Pak Kapolsek, Pak Kapolres sekarang siapa dan? Pak Edi. Pak Edi, 2000 berapa? Ya mungkin. Angkatannya kok 2019, lettingnya. iya dong ora iki? 2000? Oh, paling 99, 99. AKBP ya? Sama dengan saya AKBP. Aku kiainya Bapak Polisi, ngopo ya. rahimakumullah kondisi seperti ini kita harus banyak pasrahnya sama Allah kayak ngopo meneh cangkeme kayak ora urun cerewet maka mung pasrah li manusia itu hari ini mohon maaf lebih percaya dengan kemampuannya sendiri tapi tidak percaya dengan kemampuan dari Allah Padahal mohon maaf, kondisi seperti Covid hari ini seperti dawonya Abah ke saya. Bagaimana kemudian masyarakat dibuat optimis, jangan pesimis. Banyak kasus orang takut berlebihan dengan corona, nggak keluar dari rumah. Ternyata matinya tidak karena corona. Stres mergo diamuk bojone randuwe penghasilan Takut dengan corona boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Kita pakai masker, jaga jarak, pakai sanitizer. Ini hanya sekedar ikhtiar. Tapi kita mintanya sama Allah. Maka di mana-mana saya bacakan sholawat ijazahnya Habib Lutfi supaya kita dijauhkan dari corona. Yuk kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammadin Biadadi Kulli da'in Wa dawa'in Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin Wa ala ali Sayyidina Muhammadin Biadadi kulli da'in wa dawain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin biadadi kulli da'in wa dawain. Niku jenengan waca setiap habis salat. Cara masayih masayih Nahdlatul Ulama sing diwaca napa? Li khamsatun utfi biha harrol wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah niku kula wajibke santri kula maca niku tolak balak termasuk dari corona li khamsatun udfi biha harrol wabail hatimah al mustafa wal murtado wa bnahuma wa fatimah li khamsatun utfi biha haral waba il al mustafa wal murtado wa bnahuma wa Fatima, sepindah malih li khamsatun utfi biha haral wabail hatimah المصطفى والمرتضى wa Fatimah. peng piro niki wau peng telu digenepi peng limo li khamsatun أنفي بها حار الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتمة لخمسة خمسة haral wabail hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatima sallu ala nabi Muhammad Kenapa orang hidup itu banyak cobaan? Iya, yang namanya hidup itu banyak cobaan. Kalau banyak saweran namanya dangdutan. Kenapa cobaan itu banyak? Jelas, karena kalau sedikit namanya cobain. Makanya kita perang melawan setan tuh harus istiqomah. Pertanyaan saya, kenapa istiqomah berat? Jelas, karena kalau ringan namanya istirahat. Kenapa cobaan itu berat? Jelas, karena hadiahnya surga. Kalau cobaan itu ringan, hadiahnya payung paling pon blangkon elek kaya amun kuwi bro ih blangkon karo ndase kok kudu ndase maka disinilah kita butuh pasrah sama Allah wiritane nopo yuk ibu-ibu lebih seneng saya duduk apa berdiri itulah dan dimana-mana perempuan suka yang berdiri begitu saya berdiri ibu-ibu wow celananya lucu <laughs> apalagi isinya Allah gayane telepon-telepon. <laughs> telepon Pak Kapolres deh. Izin dan ya, saya berdiri dan ya. masih eh. cangkeme rondo kayak. Tahu Pak itu jelas rondo Pak. Soalnya cangkeme duwe buka, ini rondo. Niki dungone yang mau saya sampaikan malam hari ini tentang akidah tentang tauhid. Mangrungok Kalau kita punya masalah, termasuk kalian yang jomblo-jomblo itu. Kalau kamu dihina, hmm, truk gandengan kok masa kamu nggak kamu jawab, hmm, nggak apa-apa. Ferrari sendirian juga keren. Ah, untuk apa gandengan kalau dekil? <laughs> mending jomblo ya ra. Saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Apa? santai wae le rasa nangis lah jomblo Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul? betul itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jelas kamu bukan manusia niki wiritane mang waca lak bengi atau setiap habis sholat Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Nikmal maula wa nikman nasir Hasbunallah wa nikmal wakil Nikmal maula wa nikman nasir Sekali lagi Hasbunallah Ni'mal maula wa ni'man nasir Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir Wala wa la quwata illa billahil aliyil azim Minta sama Allah Anda yang Islam, ayo ke masjid Anda yang Kristen, ayo ke gereja Santai wae ini loh Tetangga saya itu Kristen, Sabtu Minggu tak parani. Pak, mboten tentang gereja. Tak datangi. Ayo Pak ke gereja. Orang di motor tak sili. Bagaimana kemudian saya menanamkan nilai-nilai Pancasila di kampung saya. Tetangga saya Nasrani, saya ajak mancing. Ayo Pak mancing di kolam saya. Saya punya kolam banyak. Ayo mancing Pak. Nggih Gus. Satu hari pernah pendeta tak ajak mancing. Begitu mancing sampai sawah pendetanya bilang, "Gus, sikilku korengan." Terus pripun? Mbok kula digendong. Akhirnya pendetanya tak gendong. Begitu tak gendong pendetanya ngomong, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Matane, matane aku. Karena saya yang gendong haji dan akhirnya saya jengkel pendeta saya lempar ke air pure pendeta protes kenapa saya dilempar ke air Gus saya jawab baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji satu-satu aku mau izin Pak Napi itu agamanya apa Pak Nasrani, Katolik apa Kristen? Kristen. Yang taat dan ke gereja. Hai Pak Napi bulu? hari Sabtu ke gereja, malah jawab, sorry Gus, gereja saya gereja negeri. Maksudnya apa? Sabtu, limbu, Sabtu minggu libur, matane, matane. Lah kapan yang nih? Dan saya mohon maaf ya, Deddy Corbuzier itu masuk Islam bukan karena saya mengajak Deddy masuk Islam. Tapi gara-gara Dedi tertarik dengan akhlak yang saya contohkan kepada dia. Kenapa? Konsep dalam beragama jelas. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Kita menjadi muslim. Pak Nabi Tupulu Nasrani. Konsepnya apa? Lagum dinukum waliyatin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Maka kalau manusia Indonesia tidak bisa akur gara-gara agama. Kalah dengan burung. Burung itu agamanya ada dua dan kalau nggak Kristen Islam. Burung Kristen buktinya ada burung gereja. Burung Islam ada burung namanya empret kaji. Empret kaji itu mana empret sing dase putih. Dasmu putih berarti empret kaji. Bahkan burung gereja itu senengnya tidur di masjid, Pak. nggak ada tulisan burung gereja dilarang masuk. nggak ada, Dan. Malah Pak Haji jarang masuk masjid, itu namanya hajingan. Tapi saya meyakini, kalau ikan agamanya pasti Katolik. Kenapa? Karena ikan yang paling besar namanya paus. Lah kemerdekaan bangsa ini funding fadesnya tidak hanya umat Islam tidak hanya ulama, tapi juga banyak tokoh-tokoh Nasrani. Dan semua tokoh-tokoh itu rata-rata apa? Beriman kepada Tuhannya. Maka cara menjaga kemerdekaan ini caranya bagaimana? Dengan kemudian menjadikan bangsa Indonesia akur walaupun kita berbeda-beda. Baik dari segi ras, agama, suku, golongan dan lain sebagainya. Bu, Mbak, Mas, Dek, Eh, cahayu ayu gitu, lho, rungokno kupingmu. Oh, rabi lho kowe. Malah muah muah muah. Sorry ya, Dek ya. Kita beda pemikiran. Kamu mikir aku, aku mikir Via Valen. Ah. Cara menjaganya ini. Anda jadi orang Islam, Mengatakan Islam agama yang paling benar boleh, tapi jangan pernah mengatakan agama orang lain itu salah. Kalau Anda merasa agamanya paling benar dan Anda menyalahkan orang lain, itulah awal dari perpecahan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka ingat, apapun agamanya yang diakui oleh undang-undang berhak menjalankan agamanya tanpa ada godaan dari pihak manapun. Anda yang Islam, ayo ke masjid. Gayane wingi pas awal-awal corona, marah-marah sama pemerintah. Pemerintah nggak adil, kita dilarang ke masjid. Tak jawab, cangkemmu lele, wingi ra dilarang, we awakmu ra tau ning masjid. Buktine saiki wis oleh ning masjid, masjid tetap sepi. Kowe iki ngomong ngono mung mergo golek-golek salahe pemerintah. Nggih napa mboten? Kita nggak boleh ke masjid, kamu dari kemarin juga nggak pernah ke masjid. Makanya kemarin ketika kita nggak boleh di masjid gara-gara corona, itu sindiran bahwa selama ini kita terlalu jauh dari Allah. Selama ini kita meninggalkan Allah. Selama ini kita meninggalkan ulama, meninggalkan kiai. Begitu ada corona, semuanya menjadi berubah. Kita jauh, benar-benar jauh dari Allah. Maka ayo, mumpung ini memperingati 17 Agustus, kembalikan semuanya kepada Allah persoalannya apa? manusia itu kadang-kadang menjadikan Allah itu nomor dua saya kasih pertanyaan tolong semuanya dijawab kalau anda punya masalah keuangan mau menyekolahkan anak nggak punya duit mau menikahkan anak nggak punya duit biasanya yang diingat-ingat siapa Allah apa penggadaian Allah apa bank? Bank. sing dieling-eling utang kalau kita nggak punya uang mau menikah, yang diingat-ingat cuma dua, siji sertifikat, loro BPKB. Piye carane sertifikatnya dilebok ke bank, BPKB ini dilebok ke penggadaian. Jarane nopo? Menyelesaikan masalah. Apa uang kuli nong gadek ke. Kalau tak takon saat ini. Bank sama penggadaian itu menyelesaikan masalah apa nambah masalah? nambah masalah napa niku udan napa niku ya Allah udane terus pengajian ini bubar ya Allah aku minum dulu ya ojo delok cangkem kan aku malu hmm. ini apa oh kopi encer kangkiri cilik kere kere panitianya miskin Yo, ben raudan selawatan riyen go. Yo. Mau selawatan? Minta lagu apa? Ngomong hujan selawatan. Yo. Siap-siap. Ora iso kekrek cangkemmu. Ayo Zahir Mania selawatan. Eh? Apa? Eh? Mbah Muji di Mbah Muji. Eh? Piye? Mbah? Ngomong apa to ke? Ya? Bambu runcing. Oh ini grupnya bambu runcing. Koraimu bujel. <laughs> A sumpah janjimu mbiyen urip tekan pancene Mada tali asmara rabi karo wong liya blenjani Kue rasa nangis biasa wae. Ya ngono wiri ya. Saya kira takon, sing gawene ngapusi iki wong lanang apa wong wedok? Mesti wong wedok jawabane lanang. Jal saiki deloken, wong wedok iki alis kerokan, idep sambungan, Irung mancung mergo suntian. Untu yo ya pageran. Ketok dhuwur yo ya mergo sandal jinjitan. Ha susune ketok gede yo ya ganjelan. Ngono gaweane bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi. Sing ngapusi ki raimu ki lho tak kandhani, sengit aku. santai wae Nah, aku wak bojo kula kandha, "Bah, kula pengen masang kawat gigi." Moh aku ngono. Nganti kowe masang bekel ning cangkemmu tak cipok nyantol entek cangkemku aku. Santai wae, Nduk. Ingat, merongos itu adalah mingkem yang tertunda. wong irung wis api-api dada disontek ning Singapura. Apa kejenenge? Solikin. Ya Allah. Eh, apa ke? Apa? Silikon. Lah iya sing nyontek silikon jenenge dokter Solikin. Ku yo ngono, ngaji ning apa kiai tungkae selonjor ki. Orang rumang sani tungkae meletek-meletek. Biasa rondo. <laughs> Ya ngono wis tuwa jilbabe pink. Halah halah halah. Maka kalau kemudian kita pengen merawat kemerdekaan ini, ayo jaga kebinekaan. Minta sama Allah supaya Allah menjaga bangsa yang kita cintai ini. Jangan hanya gara-gara corona justru terpecah belah bangsa ini. Kulo nyuwun sewu nggih Pak Polisi. Saya itu orang yang sangat mendukung pemerintah. Program-program pemerintah banyak saya sosialisasikan. Walaupun mohon maaf, pemerintah juga banyak mengecewakan rakyat. Maka saya apresiasi kepada pemerintah Pekalongan. Ayo, tetap pengajian gak masalah, tapi dijaga dengan standar COVID. Di tempat-tempat lain, Pak Kaposek, terutama yang sedang ada pilkada, pilihan bupati. Niku nyuwun bu, Corona itu dipolitisir jumlah yang positif dunggake didukke dunggake didukke permainan supaya rakyat tidak boleh kemana-mana supaya lawan politiknya tidak bisa kampanye dan yang bisa bergerak hanya calon incumbent ini kan utaknya bosok tak kandani maka nyuwun sewu yuk jogo bareng-bareng negara minta sama Allah apapun masalahmu hari ini Merdeka itu siapa? Merdeka itu bebas dari hutang, betul? Merdeka itu apa? Bebas dari penindasan laki-laki. Kuwi ana cawe dok kuwi. Lah ditindas karo wong lanang, dok. Kuwi merdeka. Walaupun saya tahu pada dasarnya perempuan itu suka di bawah. Hei, eh, cawe dok rungokno ayu mergo banyu wudu kuwi luwe sadu daripada ayu mergo gincu iya tahu bulat digoreng dadaan cuwili kergane lima ngatusan kok mosok nakmu gue rasane enak mau dol gratisan eh. paham bahasa Jawa ndak ada oh bono kapor kapor saya ya celutak ngerti bono Disinilah kemudian apa? Dikatakan dalam hadis kudsi, ana ing dadzoni abdibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Sudah kalau kita memang cinta dengan Indonesia dijaga bareng-bareng. Saya kemarin ditelepon untuk ikut aksi yang namanya kami. Apa itu? Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Saya bilang mohon maaf. Memang pemerintah masih banyak kekurangan. Pemerintah masih banyak kesalahan tapi cara menyelamatkannya tidak dengan caramu. Gak ada kami, gak ada kamu, gak ada aku, gak ada kami. Yang ada adalah kita Indonesia. Kami kami telek, kami opo. Gimana apa Bapak Ibu, ini konsep bernegara yang saya pegang. Yang saya pegang. Ini besok episode pertama saya di Inews TV saya besok mulai minggu depan setiap hari Selasa habis maghrib setengah tujuh sampai setengah delapan saya punya acara rutinan di Inews TV namanya Gus Miftah Story jadi hal-hal kekinian saya muat, saya komentari, saya kasih quote saya kasih quote karena orang-orang TV itu senang dengan quote-quote yang saya buat contohnya Ketika saya mencintai istri saya, saya bilang, Bunda, saya tahu bedak kamu tebal malam ini. Tapi ingat, cintaku lebih tebal daripada bedakmu. Oh. Jomblo-jomblo yang ngono, dasar kamu jomblo, kamu jawab, sorry, Indonesia merdeka karena bersatu, bukan karena berdua. Ngono carane, santai wae. Saya pengen membawa ajaran-ajaran kebangsaan di televisi. Mulai 31 Agustus, 31 Agustus saya punya acara di Trans 7 setiap jam setengah 6 pagi. New Hasanah. Saya pengen membawa ajaran ahlu sunnah ke televisi. Besok malam Anda saksikan jam 9 malam di TV One. Memperingati tahun baru Islam bersama Gus Miftah. Saya sampaikan apa? Bagaimana kemudian kita merawat kebangsaan yang ada di Indonesia ini. Anda boleh merasa paling benar tapi jangan pernah menyalahkan golongan yang lainnya. Itulah indahnya Pancasila. Bagaimana kemudian Pancasila itu menjamin hak-hak kita? Pak Napi Tupulu mohon maaf yang beragama Nasrani duduk di panggung pengajian tanpa sedikit pun mendapat intimidasi. Betul? Di sini nyaman gak Dan? Aku nyilih Miki. saya cangkemnya harus ngomong ngeraku? Kini ayo. <laughs> namanya komplit siapa dan oh. iya Uiler Nabi Tupulu broiler oh, Wheeler oh kurang aku broiler kok kayak pite Wheeler itu artinya apa dan Wheeler itu orang yang paling mau orang yang paling mau, mau. oh bahasa Jawanya geleman ah. Itu bahasa apa dan Wheeler Will plus R. Oh, will plus will. R. Oh lah bahasa Inggris will. Yes. Kalau saya bahasa Inggris pinter dan. Oh iya. tes sekarang. Ya. tes dan ya. Run bahasa Inggrisnya apa lan? Dan. Lari. Running berlari. Sing lagu. Singing eh sing nyanyi. Singing menyanyi. Song lagu. Songong belagu. Afi, <laughs> ah, kalau Nabi Tupul itu marga dan marga di Medan itu ada berapa? Gak bisa dihitung. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Kalau napi tumpulu itu ada kepanjangannya enggak? Enggak. Ya napi tumpulu gitu aja ya. Asli. Itu banyak dan ya. Banyak. Komandan kan tahu Pekalongan ini apa namanya daerah yang sangat islami. Betul. Ketika komandan tugas di Pekalongan apa yang Anda rasakan? Yang saya rasakan itu nikmat. Nikmat. Gak ada intimidasi. Tidak ada sama sekali. Gak ada yang musuhi. Tidak ada malah banyak kawan malah banyak kawan coba saya itu punya teman Kristen dari Kediri namanya Roni Katolik tapi dimanapun saya pengajian sampai saya di Jakarta dia ikut sampai saya bilang apa ini orang Kristen cabang NU NO. atau dibalik NU cabang Kristen karena apa? ya sudah persoalan ubudiah tidak bisa ditawar-tawar kita ke masjid, beliau ke gereja tapi persoalan muamalah keseharian kita boleh bekerja sama dengan siapapun termasuk dengan penjual es teh rasopan wirawiri pamer bokong iya lah bokongnya kandel tipis maka inilah bentuk bineka tunggal ika beda kulit ini memang indahnya Allah menciptakan manusia gak boleh kemudian kita rasis memang Allah itu adil Allah menciptakan yang putih menciptakan yang hitam ya dan ya menciptakan manusia menciptakan setan umpamane dan umpamane kami cinta tanah Kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Solid. iman hop hop hop kowe meneng wae iki ngopo dancuk dancuk oh. aku bungok-bungok kowe malah meneng wae Kan aku emosi ya ndok ya oh, rupamu pas-pasan kita bui aku ngerti amplopmu gak jelas ngono bambu runcing bujel. Oh, bengok-bengok om malah mau domblong wae. Aku tahu kamu terpesona dengan ketampananku kan? Ger matamu. Ayo tabui. Soli wa dan iman sepindah maling kang langkung khusuk saling wasalim iman, Allah Allah saling wal ali wal bimang wal ali wal ashab Sallu ala Nabi Muhammad maka bagaimana kita mengisi kemerdekaan Subhanul khod Subhanul yaum rijalul khod pemuda hari ini adalah pemimpin yang akan datang hari ini kapolseknya Pak Napi Tubulu besok satu saat bisa kapolseknya anak jenengan amin polisi polisi ini kulak manfaat kudune luweh manfaat polisi tinimbang kulo soalnya apa duwe seragam tapi ingat besok polisi juga akan dimintai pertanggungjawabannya atas seragamnya eh puluh rungok no kupingmu tapi lah golek bojo tetap do banser izinkan naya izinkan ibu relakan dia jadi imamku dibawa doamu juga restumu malah teroret Pokoknya banser keren banser kuwi ngopo dibelehi sini jelas NKRI wow, banser makanya tetap mbak-mbak nih dengan banser kiai saja dijaga apalagi hatimu iya tapi yo kuwi banser sanggon kon kere rapopo Ondu oh, ini ya mung cinta kok ya le. tapi ojo pacaran wong pacaran kuwi seperti orang kencing di dalam celana maksudnya apa semua orang bisa melihat tapi tidak bisa merasakan kehangatannya iya pemuda hari ini pemimpin masa depan makanya ayo gue cah nom nom tenanan tunjukkan bahwa kamu bisa kalau kamu mencoba kemudian gagal barangkali orang akan menertawakanmu ingat kalau hari ini ada orang menertawakanmu karena kegagalanmu maka satu saat kamu harus bisa menertawakan mereka karena kesuksesanmu aku mbien ngaji ning lokalisasi pertama kali diguyu karo wong saya Saiki wong-wong kuwi tak guyu. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpi kami yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Betul? Hidup memang tidak semudah membalikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Betul? Ngono, Nduk. Kula golek bojo takono proposal uripe kaya ngopo golek bojo mung isone mung kelontok alah lah. tak kandhani lak cah lanang mung ngacengan tok jarane ya iso ngaceng tak kandhani apa kowe bedane karo jaran yang dilihat apa visi misinya yang dilihat apa proposal hidupnya untuk kita dan untuk bangsa. Maka dulu ketika saya melamar istri saya, saya ditanya, kelebihanmu apa? Satu. Kekuranganmu apa? Satu. Kelebihanmu apa? Banyak kekurangan. Kekuranganmu? Gak punya kelebihan. Mudar aku ya. Gak usah khawatir dengan saya. Mbah saya kaya tujuh turunan. Persoalannya Miftah keturunan nomor delapan. Sekere randu apa-apa tak kandang. Maka kalau kita mencintai Indonesia, ayo kita harus punya mimpi besar. Mimpi apa? Mempertahankan Indonesia dengan NKRI-nya. Mempertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ngono sing gagah le. Aku santriku bendino Senin dan tak wajib ke upacara bendera. Santri saya wajib menghafalkan Pancasila. Wajib menghafalkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kita harus bekerja keras tak takoni indo, kenapa kita harus bekerja keras? Kalau saya ditanya sama wartawan, Gus Miftah, kenapa Anda bekerja keras? Ya, saya bekerja dengan keras. Karena saya tahu lagu hati senang walau nggak punya uang itu adalah hoak. Dobos dan yo hati senang walaupun tak punya uang hoak. Maka semuanya malam hari ini saya ajak berdiri minta sama Allah. Mudah-mudahan Indonesia dijaga dengan kemajemukannya di bawah bineka tunggal ika. Semuanya berdiri. Saya ajak nyanyi lagu syukur. Syukur. Syukurin. Matenuhun Pak Sallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh Sekali lagi bersyukur untuk Indonesia. Dari yakin hati ikhlasku penuh akan kau syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan merdeka, merdeka. hasbi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wa taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rob dengan berkah pengajian malam hari ini ya Allah. Dengan berkah solawat ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah jauhkan bangsa kami dari mara bahaya dan musibah jauhkan bangsa kami dari bala jauhkan bangsa kami dari penyakit taun jauhkan penyakit kami dari penyakit corona ya Allah Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah di hari kemerdekaan bangsa yang ke-75 ini ya Allah kami mohon kepadamu ya Allah jadikan bangsa kami bangsa yang rukun jadikan kami bangsa yang akur jadikan kami bangsa yang nyaman jadikan kami bangsa yang aman sehingga menjadi bangsa yang baldatun toyibatun warabun khafur siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah dalam keadaan sakit engkau angkat semua penyakitnya ya Allah siapapun yang datang dalam keadaan berhajat ya Ya Allah. Kau kabulkan semua hajatnya Ya Allah. Siapapun yang datang dalam keadaan bermasalah Ya Allah. Kau berikan solusi dan jalan keluarnya Ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini Ya Allah. Dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh-soleha, kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang masar dan jadi jadikan akhir hidup kami husnal khotimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin membaca al-fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulangi 11 kali untuk semua hajat kita al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah ia Iyyaka na'budu wa kena stain, ia kena wa iyyaka Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka Iya Iyyaka na'budu wa kena Iya Iyyaka na'budu wa stain, Iya Iyyaka na'budu wa Iya ia kena wa iyyaka Iya Iyyaka na'budu wa Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka Iya Iyyaka na'budu wa stain. Iya kena na'budu wa kena Iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pekalongan terima kasih. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.